musibah ketika itu Abu Dujana yaitu Simak bin Kharisyah akan disebutkan nanti tentang perjuangan beliau radhiyallahu anhu wa Hamzatu ammu Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Demikian pula Hamzah bin Abdul Muttalib paman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam asadullah wa asadu rasulih radhiyallahu anhu wa ardah. Beliau adalah singa Allah dan singa rasulnya yang menunjukkan keberanian beliau radhiyallahu taala anhu. Wa kadza Ali ibn Abi Talib wa jama'atun minal amsar dan sekelompok dari kalangan kaum ansar minhum di antara mereka jangan ada yang ngobrol di antara mereka An-Nawr ibnu Anas dan Sa'ad ibnu Rabi' radhiyallahu anhum jami'ihim yang disebutkan oleh Al-Hafidh Mukathir rahimahullah rahimahullahu taala mereka adalah para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum yang sangat gigih perjuangannya dalam peristiwa perang Uhud. Dan mereka kemudian gugur sebagai syuhada. Mereka telah menunaikan janji mereka di hadapan Allah tabaraka wa taala. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا di antara kaum mukminin di antara mereka ada orang-orang yang telah menetapkan janji mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di antara mereka ada yang telah mendapatkannya dan di antara mereka ada yang masih menunggu dan mereka tidak merubah apa yang telah menjadi ketetapan mereka. Dan di antara mereka adalah Hamzah paman Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hamzah paman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini yang sangat gigih dalam peristiwa perang Uhud yang sebelumnya beliau pun mengikuti perang Badar di mana beliau banyak sekali membunuh tokoh-tokoh dari orang-orang kafir Quraisy dalam peristiwa perang Badar. Yang ini yang kemudian menyebabkan eh, orang-orang uh, kafir mereka ingin membalas dendam dan mencari Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu untuk mereka bunuh. Wahsy ada seorang yang bernama Wahsy dia adalah maula dari Jubair bin Mut'im. Di mana maula, maulanya ini yakni uh, telah memberikan persyaratan kepadanya. Jubair bin Mut'im beri persyaratan kepada Wahsy bahwa dia akan dibebaskan dari perbudakan dengan syarat dia membunuh Hamzah sebagai bentuk pembalasan dendam terhadap pamannya yang dibunuh oleh Hamzah yang bernama Tuaimah Tuaimah bin Adi Hamzah radhiyallahu taala anhu membunuh Tuaimah bin Adi ini dalam peristiwa perang perang Badar maka Wahsy ini pun karena keinginan dia untuk dibebaskan dari dari perbudakan maka dia pun dalam peristiwa perang Uhud tersebut tujuan dia adalah mencari Hamzah maka dia bersembunyi ya dari balik batu terus melihat memperhatikan gerak-gerik Hamzah. Falamma dana minhu ramahu biharbatihi faqatalahu ghadra. Maka tatkala Wahsy telah mendekati Hamzah, maka dia pun melempar dengan tombaknya yang menyebabkan terbunuhnya Hamzah dalam keadaan dia tidak mengetahui. Hamzah radhiyallahu taala anhu tidak mengetahui ada tombak yang mengarah kepadanya. Ya, ini bukan perang tanding, bukan peperangan, namun Wahsy melakukannya dari tempat yang tidak tidak diketahui, yang menyebabkan kematian Hamzah radhiyallahu taala anhu. Diriwayatkan oleh Al-Waqidi bahwa Wahsy tatkala dia telah mengetahui dan meyakini kematian Hamzah, maka dia pun mengingat Hindun Hindun yang uh, istri Abu Sufyan yang dia ketahui bahwa Hindun ini pun merasa bersedih disebabkan karena banyak dari kalangan kerabatnya yang meninggal yang dibunuh oleh Hamzah dalam peristiwa perang Badar. Maka tatkala Wahsy mengetahui kematian Hamzah, maka dia pun mendatangi uh, jenazah Hamzah lalu dia mengeluarkan uh, hatinya. Jadi dia mengeluarkan isi yang ada di dalam tubuh Hamzah dan dia mengambil hatinya. Lalu kemudian dia membawa membawa kepada Hindun untuk menunjukkan bahwa Hamzah bin Abdul Muttalib telah telah mati. Maka tatkala Wahsy membawanya kepada Hindun, maka Hindun pun menggigit hati tersebut lalu kemudian dia memakannya. Setelah itu dia melepaskan pakaiannya dan perhiasannya lalu kemudian dia berikan seluruhnya kepada kepada Wahsy jadi Wahsy ini ingin mendapatkan ingin mendapatkan keuntungan bukan hanya dari dari uh, tuannya, sayyidnya yang akan membebaskan dia dari perbudakan, dia juga mendapatkan harta dari Hindun yang Hindun memberikan kepadanya pakaiannya, bahkan memberikan kepadanya perhiasannya. Dan bahkan dia menjanjikan akan memberikan beberapa dinar lagi apabila kembali ke kota Makkah apabila kembali ke kota Makkah. Lalu kemudian Wahsy pun memperlihatkan di mana tubuh dari Hamzah radhiyallahu taala anhu. Maka Hindun pun memotong ya kalau istilah kita memutilasi jadi dipotong kemaluannya billah. lalu kemudian dia memotong hidungnya, telinganya lalu dia e, membuatnya jadi gelang dan gelang tangannya, gelang kakinya ini yani untuk mengejek Hamzah radhiyallahu taala anhu. Maka ini yang dilakukan oleh kaum musyrikin ketika itu terhadap Hamzah radhiyallahu taala anhu. Lalu berkata Ibnu Kathir, "Fakanat ad daulatu awwal an-nahar lil muslimin 'ala al-kuffar." Adapun kemenangan pada saat itu di awal siang hari, kemenangan dalam pihak kaum muslimin. Mereka berhasil memukul mundur orang-orang kafir. Fanhazamu raji'in maka mereka pun kalah dan mereka berlarian meninggalkan medan pertempuran hatta wasalu ila nisaihim sampai kemudian mereka tiba di eh, wanita-wanita uh, yang berkumpul di bagian belakang yang memberi semangat kepada para pejuang orang-orang musyrik namun mereka mundur ya sampai ke titik pertahanan yang terakhir yang di sana terdapat para wanita wanita yang mereka bawa dari Makkah Falamma ra'a dzalika ashabu Abdullah bin Jubair maka tatkala para sahabat Abdullah bin Jubair melihat hal tersebut yaitu mereka yang ditugaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk menjaga bukit ya, bukit Al-Ainain atau bukit Ar-Rumah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka dan mengangkat Abdullah bin Jubair untuk menjadi pemimpin mereka, pasukan pemanah untuk tidak meninggalkan bukit tersebut dalam kondisi apapun. Dalam kondisi apapun. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan apabila engkau melihat kami dikalahkan oleh mereka jangan kalian meninggalkan. Jangan kalian meninggalkan. Apabila engkau melihat kami mengalahkan mereka juga jangan kalian meninggalkan. Jadi ini perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangan meninggalkan bukit Al-Ainain sampai ada perintah berikutnya dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Namun tatkala uh, mereka yang bertugas melihat bahwa kemenangan telah datang di pihak kaum muslimin, maka mereka mengatakan, "Ya kaum al-ghanimah al-ghanimah." Wahai kaum, sudah selesai peperangan. Ambil harta rampasan perang, harta rampasan perang. Jadi mereka menganggap bahwa peperangan telah usai. Orang-orang musyrik mereka telah berlarian ke belakang, meninggalkan medan pertempuran. Maka uh, mereka menyangka bahwa telah aman apabila mereka turun. Fadzakkarahum Abdullah bin Jubair Taqdim Rasulullah sallallahu Alaihi wa alihi wasallam ilaihim fi إليهم maka Abdullah bin Jubair mengingatkan mereka tentang perjanjian mereka apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada mereka yaitu agar mereka tidak turun meninggalkan bukit Al-Ainain tersebut. Fadhannu an laysa lil musyrikin raj'ah. Maka mereka pun menyangka kaum musyrikin tidak mungkin kembali lagi. Ini perang telah usai. Ini persangkaan mereka. Wa annahum la taqumu lahum qa'imatun ba'da dhalik. Fadahabu fi talibil ghanimah. Dan mereka menyangka bahwa tidak akan tegak lagi, sudah tidak ada lagi kekuatan bagi orang-orang musyrik. Maka mereka pun pergi untuk mencari harta rampasan perang. Maka mereka meninggalkan bukit yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjaganya. Wa karral fursan minal musyrikin. Maka mereka tatkala mereka orang-orang musyrikin melihat bahwa bukit itu telah ditinggalkan, maka kembalilah para penunggang kuda dari orang-orang musyrik. Fawajadu tilkal furjata qad khalat minar rumah. Lalu kemudian mereka mendapati bahwa tempat yang kosong itu telah ditinggalkan oleh para pemanah yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam fajawazuha wa tamakkanu lalu kemudian mereka pun berhasil melewatinya jadi sudah tidak ada pertahanan dari belakang dan mereka menguasai tempat itu wa aqbala akhiruhum lalu kemudian yang akhir mereka pun kembali berdatangan ya jadi mereka kaum muslimin dikepung dari dua arah dari depan dan dari arah belakang yang ini yang kemudian menyebabkan eh, pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaum muslimin mereka kocar-kacir ya karena disebabkan ada serangan dari arah belakang ada pula serangan dari arah depan sehingga menyebabkan mereka bingung untuk membedakan mana lawan mana kawan sampai di antara mereka ada yang membunuh kaum muslimin termasuk hada, uh, ayah dari Hudzaifah Hudzaifah bin yaman Al-Yaman radhiyallahu taala anhu termasuk yang dibunuh ya di tangan kaum muslimin. Lalu kemudian Hudzaifah mengatakan pada mereka, "Yaghfirullahu lakum." Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kalian. Fakana ma arada Allah kauna. Maka terjadilah apa yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Fastushhida man akrama Allah bisyahadati minal mu'minin. Maka menjadi syahidlah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka sebagai syuhada dari kaum mukminin. Faqutila jama'atun min afadilis sahabah wa tawalla aktsaruhum. Dan sekelompok dari kalangan para sahabat, orang-orang yang mulia dari kalangan para sahabat mereka terbunuh dan mayoritas mereka melarikan diri. Lari. Jadi benar-benar pasukan kaum muslimin kocar-kacir. Ya, mereka tidak tentu arah. Ada yang berlari meninggalkan ada yang bingung apa yang harus mereka apa yang menjadi sikap mereka ya disebabkan karena pasukan kaum muslimin sudah tidak terorganisir dan di antara mereka ada yang bertahan lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka sebagai sebagai syuhada wa khalasal musyrikuuna ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fajaraha fi wajhihil karim akhirnya kaum musyrikin mereka berhasil mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fajuriha fi wajhihi al-karim yang menyebabkan terlukanya wajah yang mulia, wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qusirat raba'iyatuhu al-yumna sufla bihajar. Lalu uh, patah ya, patah raba'iyah gigi seri Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelah kanan bagian bawah disebabkan karena batu yang dipukulkan ke wajah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa hushimatil baydatu ala ra'sihil muqaddas bahkan helm perang yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hancur ya hancur dalam keadaan dia berada di atas kepala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lihatlah kondisi ketika itu ma'asyiral ikhwah rahimakumullah disebabkan karena kesalahan, disebabkan karena perbuatan sebahagian yang tidak menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebabkan musibah menimpa seluruhnya. Menyebabkan musibah menimpa seluruh pasukan. Dan ini sunnatullah, ini cobaan dari Allah Subhanahu Wa taala kepada kaum mukminin. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak terlepas dari cobaan yang beliau alami sampai wajah beliau berdarah sampai gigi beliau yang patah, sampai helm beliau yang beliau gunakan hancur di atas kepala beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Keadaan yang menyedihkan, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah yang dirasakan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam uh, peperangan tersebut. Wa rasyaqahul musyrikuna bil hijarah. Lalu sekelompok orang-orang musyrikin mereka melempar Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan batu-batu. Yani serentak mereka melempar Rasulullah alaihi salatu wassalam hatta waqa'a li shiqqi sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam terjatuh ya, terjatuh. Wa saqata fi hufratin min al-hufar allati kana Abu Amir al-Fasik hafaraha. Dan beliau terjatuh ke dalam satu lubang dari lubang-lubang yang digali oleh Abu Amir al-Fasik yaitu Abu Amir al-Rahib ya, yang kafir yang enggan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dia dari penduduk Madinah. Yaqidu bihal muslimin di mana dia sengaja membuat galian-galian tersebut untuk uh, apa menipu kaum muslimin dan menjadikan itu sebagai perangkap mereka. Fa akhadha Aliun biyadihi. Pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam terjatuh ke dalam lubang tersebut, maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an menarik Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tangannya wahtadhanahu Talha ibnu Ubaidillah lalu Talha bin Ubaidillah membopong Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa kana alladhi tawalla adha Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Amr bin Qami'ah yang uh, orang yang yang paling bertanggung jawab dalam menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah seseorang yang bernama Amr Amr bin Qami'ah. Amr bin Qami'ah. Ini disebutkan oleh al hafiz Ibn Hajar rahimahullahu taala eh, dalam Fathul Bari. Beliau menyebutkan dengan sanatnya sampai kepada Abdurrahman bin Yazid bin Jabir bahwa Amr bin Qamiyah inilah yang melempar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebabkan terlukanya wajah Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu kemudian dia melempar Nabi Alaihissalam sambil dia mengatakan, "Khudha minni wa ana ibnu Qami'ah." Ambil ini dariku, aku adalah ibnu Qami'ah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepadanya, "Akma'akallah." Semoga Allah meng menggelincirkan kamu, yakni membinasakan kamu. Nah, maka disebutkan dalam riwayat tersebut tatkala dia pulang kembali ke keluarganya, lalu dia mengembalakan kambingnya dan naik ke atas bukit, pada saat dia telah berada di puncak bukit, maka ada satu ekor kambing miliknya itu menanduknya, menanduk si Ibnu Qami'ah ini dan menjatuhkannya dari atas bukit jatuh ke dalam jurang yang menyebabkan e, tubuhnya hancur. Yang menyebabkan tubuhnya hancur. Ini disebutkan dalam beberapa riwayat, sebagian riwayatnya dengan sanad yang dhaif dan sebagiannya dengan sanad yang mu'dhal. Wallahu alam. Maka Amr bin Qami'ah yang diketahui dalam sejarah dia yang paling bertanggung jawab dalam hal menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Utbah, Utbah bin Abi Waqqas. Ada pula yang mengatakan Inna Abdullah bin Shihab Az-Zuhri Aba Ammi Muhammad ibni Muslim bin Shihab Az-Zuhri huwa alladhi shajjahu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada pula yang mengatakan bahwa Abdullah bin Shihab Az-Zuhri Dia adalah ayah dari paman Muhammad bin Muslim Ibn Syab Az-Zuhri, imam yang ma'ruf. Dialah yang melukai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa qutila Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu baina yadayhi. Dan terbunuh pula Mus'ab bin Umair radhiyallahu an di hadapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam keadaan Mus'ab bin Umair ketika itu yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memegang bendera. Fadafa'a sallallahu alaihi wasallam al-liwa ila Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Maka tatkala Mus'ab bin Umair terbunuh, maka beliau menyerahkan bendera tersebut kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. ونشبت حلقتان من حلق المغفر في وجهه صلى الله عليه Nah, lalu kemudian tertancap, ya, tertancap ada e, kawat, ya, jadi semacam kawat halqah, kawat besi itu tertancap masuk ke wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari penutup kepala yang beliau gunakan. Fantazahuma Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu an. Lalu kemudian dilepaskan oleh Abu Ubaidah bin Jarrah wa abba alaihima. Beliau sampai menggigitnya untuk mencabutnya dari wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, yakni uh, eh, menyedihkan kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Beliau adalah nabi Allah akan tetapi orang-orang musyrikin menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Abu Ubaidah bin Jarrah berusaha untuk melepas mencabutnya dari wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau menggigitnya. Saking kerasnya hatta saqatat kaniyata Sampai giginya Abu Ubaidah bin Jarrah itu sampai jatuh. Ya, lepas dari dari mulutnya uh, mulutnya Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu saking kerasnya ini dia berusaha untuk melepaskan itu dari wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata beliau fakan al-hatmu yazinu. Ya, sehingga al-hatm ya yang dimaksud al-hatm yakni lubang, lubang di Eh, bagian depan disebabkan karena hilangnya gigi beliau justru itu menghiasi wajahnya wajahnya uh, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu taala anhu yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam aminu hadhil ummah beliau adalah orang terpercayanya umat ini wa amtassa Malik Sinan walidu Abi Sa'id al-Khudri dama min jarhihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Lalu Malik bin Sinan, ayahnya Abu Sa'id al-Khudri itu mengisap darah yang keluar dari uh, dari luka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Namun disebutkan bahwa riwayat ini sangat lemah sekali. Wa adraka al-musyrikuna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kaum musyrikin mereka berhasil mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam فحال دونه نفر من المسلمين نحو أش... نحو نحو من عشرة فقتلوا maka tatkala orang-orang musyrik mereka ingin menjangkau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu sekelompok dari kaum muslimin mereka terus memberikan perlindungan dan penjagaan kepada uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurang lebih 10 orang yang membela Nabi alaihi wasallam namun 10 orang ini seluruhnya terbunuh 10 orang ini seluruhnya terbunuh ya mereka-mereka yang melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma jaladahum Talha hatta ajhabahum anhu sallallahu alaihi wasallam lalu kemudian Talha bin Ubaidillah bangkit dan menghalau mereka sampai kemudian Talha berhasil menjauhkan mereka dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa tarasa Abu Dujana Simak ibnu Kharishah anhu sallallahu alaihi wasallam bi dhahri lalu kemudian Abu Dujana Simak bin Kharishah itu memberikan perlindungan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan punggung beliau. Dengan punggung beliau memberikan perlindungan kepada Rasulullah. Ini mereka rela untuk meninggal, mereka rela memasang badannya demi menyelamatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wan nabal yaqa'u fi dalam keadaan anak panah itu terus menyerang tubuhnya, menyerang punggungnya Simak bin Kharisyah radhiyallahu taala anhu wa huwa la yataharrak radhiyallahu anhu. Dalam keadaan beliau tidak bergerak, dia terus memberikan perlindungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi sakit yang beliau rasakan. Subhanallah ya ikhwan radhiyallahu Anhum. Lihat bagaimana semangat para sahabat. Lihat perjuangan para sahabat radhiyallahu taala anhum tidak bisa dibandingkan dengan perjuangan kaum muslimin dari generasi-generasi setelahnya. Para sahabat yang merasakan suka dukanya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar apa kata Nabi alaihi salatu wassalam, walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, law anfaqa ahaduhum mithla Uhudin zahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa." Kalau seandainya mereka menginfakkan sebesar bukit Uhud itu emas, tidak akan bisa mengalahkan infaknya para sahabat. Meskipun para sahabat berinfak dengan satu mud, bahkan setengah mud pun tidak dibandingkan orang-orang setelah mereka, setelah para sahabat. Maka satu hal yang sangat wajar sekali. Mengapa mereka menjadi generasi terbaik? Mengapa mereka menjadi manusia terbaik, manusia pilihan yang mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Lihat, beginilah perjuangan mereka. Ya, ini sekilas dari sekian perjuangan yang dilakukan oleh para sahabat, di mana mereka rela meninggalkan kampung halamannya, mereka rela meninggalkan harta benda yang mereka miliki. Bahkan terpisahkan dari sana keluarga mereka di Makkah. Demi untuk memberikan pertolongan kepada Allah. Pertolongan pada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan memberi pertolongan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. ورمى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يومئذ رميا مسددا منكيا dan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an ketika itu beliau melemparkan anak panahnya dengan pelemparan yang yang membuat ya eh, membuat orang-orang musyrikin mereka mereka terpukul ya membuat mereka terpukul faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas irmi fidaka abi wa ummi irmi teruslah engkau melempar teruslah engkau memanah tebusannya ayahku dan ibuku Ya ini sampai disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan ayah dan ibunya kecuali pada saat itu. Ya, dalam satu waktu beliau tidak menyebutkan ayah dan ibunya sebagai tebusan kecuali pada saat beliau menganjurkan kepada saat bin Abi Waqqas untuk terus memanah melakukan perlawanan kepada orang-orang musyrikin. Wa usibat yauma idzin ainu Qatadah ibn Nu'man ainu Qatadah Ibn Nu'man Al-Zafri dan mata kota Ibn Nu'man juga terkena ketika terluka pada saat itu. Fa'ata biha Rasulullah fa'utiya biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faraddaha alaihi salatu wassalam biyadihi al-karimah. Maka dia pun dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu kemudian Nabi alaihi salatu wassalam dengan tangannya yang mulia mengembalikan mata tersebut fakanat asahha ainaihi wa ahsanahuma. Ya, jadi mata dia yang terkena terluka dikembalikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengobatinya maka menjadi sembuh seketika itu juga. Bahkan menjadi mata yang terbaik. Mata yang terbaik sebutkan dalam riwayat yang lain yang paling tajam pandangannya. Yang paling tajam pandangannya. Wa saraha asy-syaitanu la'anahu Allah bi'a'la sautihi inna Muhammadan qad qutil. Dan syaitan ketika itu ini tujuannya adalah untuk uh, semakin me melemahkan semangat kaum muslimin dan membangkitkan semangat orang-orang kafir Quraisy, maka syaitan pun la'anahullah. Dia berteriak dengan suaranya, dia mengatakan Muhammad telah terbunuh. Dia menyebarkan berita ini bahwa Muhammad telah terbunuh. Nah, wa waqa'a dzalika fi qulubi katsirin minal muslimin watawalla aktsaruhum wa kana umrullah sehingga yang demikian itu menyebabkan ya itu terasa di dalam hati kebanyakan kaum muslimin akhirnya sebagian mereka ada yang meninggalkan sebagian mereka ada yang meninggalkan dalam keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terus mengajak mereka untuk tetap jangan meninggalkan medan pertempuran namun karena syaitan yang berteriak mengatakan bahwa Muhammad telah terbunuh sallallahu Alaihi Wasallam maka sebagian mereka ada yang ada yang meninggalkan peperangan. Sebagian mereka lagi bingung, entah apa yang mereka akan perbuat. Dan sebagian lagi ya, mereka mengatakan sudah kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah telah meninggal, untuk apa lagi hidup ini? Untuk apa lagi hidup ini? Maka mereka pun melanjutkan pertempuran hingga titik darah yang terakhir. Pada saat mereka mendengarkan bukan menggetarkan mereka, bahkan mereka semakin maju dan terus melakukan pertempuran sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala Eh, menjadikan mereka dari kalangan para syuhada. Wa marra Anas bin Nadhr, maka lewatlah Anas bin Nadhr, pamannya Anas bin Malik radhiyallahu an, bi qaumin minal muslimin qad alqau qad alqau bi aydihim. Beliau melewati sekelompok dari kaum muslimin di mana mereka telah yakni meninggalkan peperangan. Faqala ma tantadhirun? Apa yang kalian tunggu? Apa yang kalian harapkan? Faqalu qutila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terbunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Anas Ibn Nadhar, "Ma tasnauna fil hayati ba'dahu?" Apa yang akan kalian lakukan setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qumu famutu ala ma mata alaih. Bangkit kalian, matilah kalian seperti matinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. thumma istaqbalan nas. Lalu kemudian dia mendatangi manusia, yakni kaum muslimin yang lainnya, falaqiya Sa'ad bin Mu'adz dan beliau berkata beliau bertemu dengan Sa'ad bin Mu'ad lalu beliau mengatakan ya Sa'ad wallah inni la ajidu rihal jannati min duni Uhud wahai Sa'ad demi Allah sesungguhnya aku mencium bau surga dari bawah bukit Uhud setelah dia mengucapkan ini maka dia terus maju ke medan pertempuran faqatala hatta qutila radhiyallahu anhu maka beliau terus berperang hingga beliau terbunuh radhiyallahu anhu wa wujidat bihi sab'una dharbah sampai ditemukan 70 lebih dari eh, luka-luka uh, yang terdapat dalam tubuh beliau. Ada tombak, ada uh, pedang, ya, ada pula disebabkan karena panah menunjukkan gigihnya beliau terus bertempur sampai kemudian beliau dicatat sebagai syuhada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kisah Anas bin Nadhr yang dan yang semisalnya inilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه فمنهم من قضى نهبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا طيب يا إخوان sampai di sini kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين تفضلوا حفظكم الله